Lihat kepada sebuah hadis yang dimanai oleh sebagian para ulama tentang hadis ini. Inal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit akan diazab di kuburannya dengan sebab keluarganya menangisi atasnya, meratapi atasnya. Para ulama ikhtilaf tentang hadis ini dan tentang makna hadis ini. Bagaimana seorang mayit ataupun yang dikuburan kuburan diadab dengan sebab menangisnya keluarganya. Yang dimaksud di sini bukan menangis dalam arti dia mengeluarkan air mata, tapi yang dimaksud di sini niyahah yang terlarang. Apabila keluarganya, anaknya meratapi ibunya sampai mencakar-cakar mukanya ataupun merobek-robek bajunya, setiap ia ingat kepada ibunya, maka ini bisa mempengaruhi ibunya ataupun keluarganya, bapaknya. Bagaimana bisa terjadi menurut sebagian tafsir para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya apabila seorang bapak umpamanya mewasiatkan kepada anaknya untuk meratapi dirinya. Untuk meratapi dirinya, maka seolah-olah perbuatan anaknya itu adalah perbuatan bapaknya. Karena dia diajari bapaknya. Yang kedua, apabila bapaknya tahu bahwa keluarganya ini adalah orang-orang yang suka melakukan ratapan ketika ada orang mati. Lalu dia tidak memberikan tausiah dan tidak memberikan pelajaran kepada keluarganya, maka dengan sebab dia itu ihmal. Lalai terhadap keluarganya, maka dia akan diazab dengan sebabnya. Lihat di dalam Sarah Fathul Bari, dalam salah Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan sebagian para ulama mengatakan maknanya adalah bahwa orang yang di kuburan merasa bersedih. Yang dimaksud di sini adab bukan berarti adab-adab tetapi di sini yang dimaksud adalah merasakan rasa sedih. Dengan sebab keluarganya melakukan kesalahan. Bukan berarti di situ diadab. Dan ini yang banyak dipilih oleh para ulama. Tetapi, jika seandainya makna itu adalah makna yang awal ataupun dua makna yang awal, maka menunjukkan bahwa ketika orang itu melalaikan kewajibannya, melalaikan tugasnya dari apa-apa yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya, ada mas'uliyah, kemudian dia tidak bertanggung jawab, maka para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab utama bahwa kita akan mendapatkan bagian dari sebab kita itu tidak perhatikan tidak perhatian kepada anak. Ya. Kemudian para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sangat jelas apa yang tadi saya jelaskan dalam mukadimah bahwa masyarakat yang baik timbul dari individu yang baik timbul dari keluarga yang baik. Dalam arti tidak mungkin akan terjadi masyarakat yang islami. Sebelum bisa menegakkan individu yang islami. Ia memahami tentang dinul Islam, ia memahami tentang halal dan haram. Sebab bukti memberikan pelajaran yang sangat tinggi. Bahwa dinul Islam tidak bisa ditegakkan dengan semata-mata dengan kekerasan, dengan tangan. Siapa yang melakukan ini akan di ini, siapa yang melakukan ini akan di ini. Tidak semata-mata seperti begitu. Tetapi mesti diajarkan dan dikenalkan tentang hakikatnya dan syariatnya. Kita melihat, maaf umpamanya, di negeri Aceh yang orang menganggap dan menyebutkannya Serambi Mekah. Orang mengenal setiap orang yang tidak memakai kerudung umpamanya akan yang ditangkap, dipenjara, dan sejenisnya. Iwata iman rahimakumullah. Tetapi mereka tidak mengetahui apa hukum memakai tutup aurat, apa keutamaannya, apa fadilahnya. Maka ketika mendapatkan celah ya, kebebasan, maka tidak ada asar dari kekuasaan yang tadi di tengah-tengah masyarakatnya. Sebagaimana saya menyaksikan sendiri dalam perjalanan dakwah. Dan mereka mengatakan dan menyadari bahwa penegakan syariat Islam tidak bisa hanya dengan semata-mata dengan kekuasaan tangan. Tetapi mesti dengan tarbiyah, pendidikan dan tasfiyah. Hal ini bukan berarti kekuasaan tidak ada arti. Sebab tentunya hal itu telah ada di dalam isyarat-isyarat Al-Quran dan Sunnah. Tetapi penegakan syariat Islam tidak hanya semata seperti itu. Tetapi mesti ditegakkan dengan tarbiyah pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kaum muslimin agar mengenal tentang haramnya riba, bahayanya riba, bagaimana sistem perdagangan dan sebagainya. Diajarkan sifat kejujuran sejak kecil dan seterusnya. Maka tidak mungkin akan terjadi masyarakat yang islami sehingga individu yang islami usrah, keluarga yang islami. Maka ini, para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tugas. Ada beberapa bentuk yang merupakan penghalang terjadinya generasi yang baik. dan menjauhnya generasi terhadap Islam, terhadap syariat Islam. Di antaranya kesibukan kedua orang tua terhadap dunia yang panah ini. Di mana mereka telah melalaikan keturunannya, melalaikan anaknya. hari ini lebih-lebih ketika kaum wanita keluar dari tugas utamanya dan para wanita menuntut hak yang sama dan mereka menempatkan diri di dalam tempat yang bukan tempatnya terjadi berbagai kedoliman karena arti dolim itu adalah wad usyai'in fi ghairi mawadi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bahkan sekarang berbalik ya. Banyak kaum wanita yang kerja dan suaminya diam di rumah menjadi seorang pemasak, memasak. Istrinya pergi dan terjadi berbagai bentuk fitnah. Bahkan kelalaian ini telah dilakukan oleh orang-orang yang menamakan perjuangan Islam hari ini. Iwatu iman rahimakumullah. Sebagaimana fitnah ini menimpa kepada negara ini. Di mana kita hari ini melihat bahwa kaum wanita dijadikan salah satu momen untuk menempuh kekuatan, menempuh sebuah kekuasaan. Dan yang anehnya dilakukan oleh orang-orang ataupun orang-orang yang menamakan perjuangan Islam. Padahal ihwati iman rahimakumullah Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Inna awbaru fitani ala rijal kanat fin nisa. Awalu fitani ala bani Israel kanat fin nisa. Fattaku fin nisa. Wastausu bin nisa. Itabun ittaqud dunya wattakun nisa. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan fitnah yang pertama yang menimpa kepada Bani Israel adalah wanita dan fitnah yang paling besar kepada laki-laki adalah wanita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bertakwalah kamu terhadap dunia dan bertakwalah kamu menghadapi wanita. Maka di sini kata para ulama mengatakan di sini adalah mimbab atful khos alal am yaitu mengatapkan yang khusus kepada yang umum karena ada sesuatu yang dibutuhkan penjelasannya dan perhatiannya. Di mana fitnah dunia yang paling besar adalah wanita. Ihwatu iman rahimakumullah. Oleh sebab itu sepertinya negara ini akan lomba masak ya, hari ini. Ketika dijadikan petinggi-petinggi yang akan menjadi pembina negara ini adalah kaum wanita menempati bagian yang banyak. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka tunggulah kehancurannya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadis Abi Bakrah, tidaklah sebuah kaum yang telah dipimpin oleh wanita kecuali akan diturunkan malapetaka, kemunduran, dan berbagai bentuk kerusakan terhadap kaum tersebut. Akan ditimpakan berbagai keburukan terhadap kaum tersebut. sa'an aba. Mau setuju ataupun tidak. Tetapi Allah Ta'ala tidak akan berdusta kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berdusta kepada kita. Wajib bagi kaum muslimin untuk menyadari hal ini. Dan wajib bagi setiap pergerakan yang menamakan dakwah Islam untuk memahami hal ini. Iwatu iman rahimakumullah kaum muslimin di mana saja berada. Maka kaum ibu, para wanita, sesungguhnya di sisi Allah telah memiliki kedudukan yang tinggi. Di dalam Islam ditempatkan dalam kedudukan yang tinggi. Tetapi kadang-kadang orang tidak sadar dengan kedudukan yang tinggi, dengan kenikmatan, dengan kedudukan ini. Dan dia tidak memahami akan fitrahnya, akan jati dirinya. Sebab di antara kehancuran seseorang, kehancuran dan kerusakan sebuah kaum manakala sebuah kaum seseorang itu tidak memahami jati dirinya. Tidak memahami tentang kedudukannya, tidak memahami tentang fitrahnya. Sebab apabila seekor ikan yang dia fitrahnya berada di sebuah sungai ataupun lautan berada di air maka dia tidak boleh menginginkan kedudukan yang tinggi dia berada di sebuah hutan. Demikian juga seekor harimau, seekor singa yang gagah perkasa. Yang dia menguasai hutan tidak boleh dia ingin berada di sekeliling karang-karang dan bebatuan yang berada di dalam air. Demikian seorang wanita ketika Allah Ta'ala telah menempatkan kedudukannya di dalam tempatnya, di dalam fitrahnya. Maka tidak boleh dia mencari kedudukan yang tinggi, bukan pada fitrahnya dan bukan pada tempatnya. Barang siapa yang mencari kedudukan bukan pada tempatnya, mencari kedudukan bukan pada fitrahnya, maka aflasa, maka dia akan rugi dan dia akan merugi. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat yang kita sering mendengarnya. Sabhisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qadara fahada. Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluknya dan telah menyempurnakan penciptaannya. Lalu Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada fitrahnya. Maka tidaklah rusak sebuah kaum dan seseorang kecuali apabila dia keluar daripada fitrahnya, daripada tujuan Allah Ta'ala menciptakannya. Iwatu iman, rahimakumullah para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaum ba'da yaum, man yunkiru hadza sayarif. Orang yang mengingkari ini hari demi hari dia akan mengetahuinya. Jika hari ini dia merasakan belum mendapatkannya, belum melihatnya, sesuatu yang telah menyelisihinya dan bertentangan dengan dirinya sendiri, maka hari demi hari dia akan mengetahuinya. Ihwatu iman rahimakumullah kaum muslimin di mana saja berada. Lalu Poin yang terakhir kita telah menjelaskan di antaranya di antara poin-poin yang akan menyebabkan keburukan terhadap generasi karena sibuknya kedua orang tua dengan dunia. Membiarkan anak dalam kehidupannya yang bebas di atas kemaksiatan di atas keburukan, tidak dijaga mereka. Memudahkan terhadap mereka jalan-jalan kemaksiatan dan pintu-pintu kemaksiatan. Kemudian, tidak ada perhatian terhadap mereka. Menganggap kecil masalah mereka. Maka ini adalah merupakan biang utama terjadinya keburukan yang kita lihat hari ini. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang sangat berbahaya. Ketika seorang memberikan satu gambaran kepada kita, walaupun ini mungkin gurauan, tetapi kadang-kadang jadi kenyataan. Seorang ibu hari ini, kalau dia kehilangan sendok ataupun garpu ataupun piring, maka dia sibuk dan ramai tetangga-tetangga yang ada di sisinya. Kemana piringku, kemana garpuku, kemana sendokku. Barangkali ada di kamu, sibuk mencari keliling ke tetangga. Tetapi begitu banyak hari ini kaum ibu, para bapak, ketika anaknya pergi malam hari, tidak pulang, maka tidak pernah terbetik dalam hatinya rasa was-was, rasa takut apa yang dilakukan anaknya. Bahkan berhari-hari tidak ada, tidak merasa kehilangan dengan anaknya. Bagaimana anaknya dengan berpakaian, bagaimana anaknya memakai baju seperti apa dan sebagainya. Tidak ada perhatian orang tua hari ini. Padahal orang-orang menyebutkan, para peneliti, bahwa anak-anak sekolah hari ini dari mulai SMP sampai SMA 60% ataupun di atas itu mereka tidak memiliki lagi keperawanan. Membuktikan kondisi yang sangat mengerikan hari ini tentang generasi kita, terutama kaum wanita. Maafnya. Dan jangan ditanyakan tentang masalah nikah dengan anak yang dua belas tahun ataupun tidak. Nggak usah ditanyakan. Tetapi kita melihat peres dan sebagainya sibuk membicarakan hal seperti itu. Dan orang-orang yang berbicara dalam masalah hak asasi manusia, hak asasi anak, berbicara dan mengomentari tentang seperti itu. Tetapi sampai hari ini belum ada komentar tentang hak asasi anak. Di mana anak-anak umur di bawah umur mereka telah tidak ada perawannya. Belum ada peres dan belum dibicarakan di koran-koran tentang masalah ini. Sampaikan ya kepada orang-orang yang menamakan diri penjagaan hak asasi manusia. Padahal ini telah jelas-jelas merengguk hak asasi dan telah merengguk hak anak, masa depannya dan seterusnya. Bahkan menjadi salah satu sebab buruknya Sebab apabila orang tuanya, anak-anak yang hari ini telah bebas seksnya, kemudian dan sebagainya, maka tidak mungkin akan timbul generasi yang akan datang diperhatikan. Sebab dirinya pun tidak pernah memperhatikan telah masa yang lalunya. Maka lihatlah para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang akan mendapatkan naungan dari teriknya matahari ketika matahari mendekati kepada kita satu mil? seorang pemuda yang hidup dalam ibadah kepada Allah. Syahabun nasha'a fi ibadati rabbih. Ketika matahari mendekat kepada kita satu mil, maka satu kelompok yang akan mendapatkan naungan di antara tujuh kelompok itu adalah seorang pemuda yang tumbuh hidup berkembang dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita menciptakan generasi seperti ini? Padahal kondisi hari ini adalah kondisi yang begitu dahsyat fitnahnya. Para ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir yang saya akan bahas. Bagaimana langkah yang harus ditempuh oleh kaum ibu dan secara umum oleh kaum muslimin untuk menciptakan generasi yang baik. Poin yang pertama dan utama yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Ad-du'a bir riayah wal wiqayah li nafsi wa li ahli minan nar. Langkah yang pertama adalah berdoa kepada Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Doa adalah merupakan langkah yang pertama dan utama untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Oleh sebab itu lihat kepada doa Nabi Ibrahim. Wajunubni wabani an na'budal asnam. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min durriyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli miladunka dzurriyyah thayyibah innaka sami'ud du'a. Dianjurkan kita untuk berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Adu'aul ibadah. Doa adalah ibadah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah Salah sudah awat mustajabat la syakka fihinna madlum wa musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Tiga doa yang akan diijabah dan tidak ada ragu lagi di dalamnya. Doanya orang yang didolimi. Doanya orang yang sedang safar. Doanya orang tua kepada anaknya. Jika para ibu menginginkan anak yang baik, maka jangan latah lidah dengan mengucapkan dan doa keburukan kepada anak. Tetapi jagalah lidah. Jagalah lisan kita untuk senantiasa mengatakan yang baik terhadap anak. Terhadap keturunan kita. Walaupun dalam keadaan marah. Walaupun dalam keadaan murka diharap. Bahwa ibu senantiasa untuk menjaga Senantiasa ibu untuk menjaga lidah, untuk tidak mengatakan kalimat yang buruk kepada anak. Yang kedua, ihwatu iman rahimakumullah, ihtiaru zawud. Wali zawud. ihtiaru zawjah. Di antara langkah untuk membangun generasi yang baik, memilih suami yang baik memilih istri yang baik. Sebagaimana nanti ataupun tadi telah jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menikahi wanita yang banyak keturunannya yang penyayang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran untuk menikahi Usamah ibnu Zaid karena dia adalah anak yang soleh, orang yang soleh, pemuda yang soleh. Sebab tidak mungkin akan ada generasi yang baik tanpa keduanya baik, suami dan istrinya, ibu dan bapaknya baik. Bahkan ini ada langkah yang pertama, langkah yang utama. Yang ketiga, Tarbiatuhum. wal ihtimamu bi umurihim al imaniyah. Yang ketiga, membina mereka, mendidik mereka, dan memiliki perhatian yang tinggi terhadap urusan mereka yang berkaitan dengan keimanan. Kenalkan mereka kepada kalimat La ilaha illallah sejak kecil. Kenalkan mereka kepada Sang Pencipta sejak kecil. Kepada Allah Ta'ala. Kita mengajarkan man kholakoka. Siapa yang menciptakanmu. Ainallah, di mana Allah. Man robuka, siapa robmu. Man ilahuka siapa sembahanmu? Madinuka siapa din apa dinmu? Man Manabiyuka siapa nabimu? Diajarkan. Bahkan Al-Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala telah mengatakan, Awalu wajibin alal insan ma'rifatu syahadatain. Kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah untuk mengenal kalimat syahadatain. Kenalkan anak kepada rukun iman. Kenalkan anak kepada rukun Islam. Ajarkan mereka tentang dinul Islam. Masalah keimanan. Ajarkan mereka tentang sholat. Dari umur tujuh tahun diajarkan sholat. Pada umur sepuluh tahun dipukul ketika tidak menunaikan sholat. termasuk diajarkan kepada mereka halal dan haram. Ya, kenalkan kepada mereka tauhid, kenalkan kepada mereka akidah yang sahih, kenalkan kepada mereka rukun iman, kenalkan kepada mereka rukun Islam, kenalkan kepada mereka halal dan haram. Kita lihat kepada dua hadis saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat dan di situ ada anak kecil dan dia melihat anak kecil itu tangannya kemana-mana. Ketika makan dan ngambil dengan tangan kiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bunayya samillaha wa qul biyaminik wa qul fima Wahai anakku, wahai anaking, makanlah dengan bismillah. Makanlah dengan tangan kanan. Makanlah apa yang di depanmu. Diajarkan kepada anak tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat cucunya memakan kurma, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kuh kuh kita kunaro walau bisikit tamrotin. Paina ahlal baiti layak kulu sodakah. Wahai anakku, muntahkan, muntahkan walaupun sepotong biji kurma. Sepotong kurma. Sepotong kurma, lihat. Satu biji kurma. Kita lihat hari ini. Orang tidak peduli anaknya apakah anaknya itu dikasih makanan riba ataupun hasil curian ataupun hasil riswa ataupun hasil korupsi dan sebagainya kita tidak peduli hari ini. Tidak dikenalkan anak kepada hal-hal yang baik. satu kisah bagaimana waroknya orang terdahulu. Ada seorang wanita yang hasil usahanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan di zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala anhu dan di antara di zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala anhu seorang wanita yang ia itu adalah nafkahnya dengan apa? Dengan menyulam. membuat sulaman. Tiba-tiba ada pasukan kerajaan. Dan dia membawa lampu obor. Kalau kita mungkin sekarang membawa lampu. Lalu dia ketika pasukan itu melewati ke rumahnya dan melewati tempatnya dan berhenti di tempat itu, maka dia menyulam di tengah-tengah adanya lampu yang dibawa oleh pasukan raja. Lalu dia mendatangi Imam Ahmad rahimahullahu taala dia mengatakan, "Wahai Imam, apa hukumnya? Bagaimana yang harus saya ambil?" Aku menggunakan cahaya yang bukan milikku itu adalah milik pemerintah. Maka Imam Ahmad sangat takjub dengan pertanyaan wanita ini perkara yang sangat dianggap sepele tetapi dia ditanyakan. Maka kata beliau Imam Ahmad memberikan tausiah kepada wanita ini ya. Dia mengatakan ya, jualah. Ya, artinya jual apa yang tadi kamu perbuat dan kamu jangan makan dari apa yang kamu perbuat itu. Sampai diperintahkan untuk mencari pinjaman agar memuli lagi. Dan apa yang tadi kami perbuat jual dan dikasihkan sama orang. Sebab itu adalah bukan milikmu. Nah kisah ini menunjukkan apa? Bagaimana orang-orang terdahulu itu menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari perkara yang haram. Diajarkan. Sementara kita hari ini yang menginginkan tegaknya syariat Islam, menegakkan menginginkan tegaknya daulah Islam, tidak pernah mengajarkan kepada anak dan keluarga kita tentang halal dan haram. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan seterusnya mereka mengajarkan kepada anak cucu. Kenalkan mereka dengan hukum-hukum Islam, dengan syariat Islam, dengan dinul Islam, dengan pokok-pokok dan seterusnya. Dan diantaranya diajarkan tentang sholat, diajarkan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan diantara langkah yang sangat penting, ajarkan tentang Quran. Ajarkan tentang akhlak, akhlakul karimah. Ajarkan juga tentang keberanian kepada anak. Sehingga anak itu bisa mampu mengatakan anaga inilah aku. Menjadi pemuda-pemuda yang pemberani. Menjadi pemuda-pemuda yang tidak pengecut. Diajarkan. Mengajarkan tentang apa? Tentang akidah. Tentang keimanan. Tentang rukun Islam. Tentang halal dan haram. Tentang akhlak yang mulia. Tentang apa? Tentang keberanian. Diajarkan tentang akhlak kepada anak. Bagaimana mengucapkan salam, menjawab salam. Salah satu contoh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengawali anak kecil untuk menyalami mereka. Assalamualaikum. Padahal di dalam adabnya anak kecil kepada yang besar, yang banyak kepada yang sedikit kepada yang banyak, yang berjalan kepada yang duduk. Tetapi Anas bin Malik menyalami anak kecil dan sekelompok anak kecil. Maka ketika ditanya, Anas bin Malik demikian Nabi saw Alaihi Wasallam dan aku mengajarkan salam kepada mereka. Jadi ini adalah pengajaran kepada akhlak, akhlak Islami dan seterusnya. Ajarkan keberanian. Anak sejak kecil memiliki keberanian bukan pengecut. Jadi setiap ada masalah, mari dengan bapakku. Bapakku seorang leknan, bapakku seorang pengusaha, bapakku seorang yang kaya dan seterusnya. Maka anak kita tidak boleh diajari seperti itu. Harus mampu mengatakan hak anada Jika dia melakukan sesuatu maka dia harus bertanggung jawab. Iwati iman rahimakumullah. Kemudian diantaranya bahwasanya diantara kewajiban orang tua adalah menjauhkan anak dari perkara-perkara maksiat yang akan membinasakan mereka. Jauhkan mereka dari teman-teman yang buruk. Jauhkan mereka dari lingkungan yang buruk. Jauhkan mereka dari suasana yang buruk. Ciptakanlah suasana yang baik. Dekatkanlah dengan teman-teman yang baik. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan almaru ala dini khalilihi. Jadi seseorang tergantung agama temannya. Perumpamaan berteman dengan yang buruk seperti orang berdekatan dengan tukang pandai. Kalau dia tidak terbakar bajunya, maka dia akan mencium bau keringat si tukang pandai tersebut. Berbeda dengan orang berdekatan dengan yang baik seperti dengan berdekatan dengan penjual minyak. Kalau kita tidak bisa membelinya, kita mencium baunya. Dan sebaliknya kita harus memberikan fasilitas, memudahkan anak kita kepada kebaikan. Ya, kepada kebaikan. Sejak kecil umpamanya, ya kalau kita mengajarkan ya, dari segi buku, mungkin kalau sekarang berkaitan dengan masalah apa, ya bisa anak sejak kecil melihat bagaimana mempelajari Al-Quran lewat PCD dan sejenisnya. Bagaimana kehidupan sholat, bagaimana kaifiah wudhu dan seterusnya. Ciptakan wasilah-wasilah yang baik. Ciptakan perantara-perantara yang baik. Ya. Termasuk apa? Memilih tetangga yang baik, memilih lingkungan yang baik. Ini wajib ditempuh oleh kedua orang tua. Ya. Wajib ditempuh oleh kedua orang tua. Dan di antara yang terpenting, dekatkanlah anak kita itu dengan suasana majelis taklim. Dekatkanlah anak ini dengan suasana ilmu. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan para ulama sejak kecil anaknya sudah didekatkan dengan ilmu dan dikenalkan dengan ilmu, keindahan ilmu dan seterusnya. Kemudian dekatkanlah dengan para ulama, dekatkanlah dengan orang-orang alim. Sebab para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang ulama lebih perhatian kepada muridnya dan kepada kebaikan muridnya ketimbang kedua orang tuanya sebenarnya. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua memperhatikan makan minumnya saja, pakaiannya. Sangat sedikit orang yang memperhatikan pendidikannya. Kalau seorang alim, seorang ulama maka yang diperhatikan adalah yang berkaitan dengan keselamatan akhiratnya. Kebahagiaan di akhiratnya, tidak semata-mata di dunia. Maka dekatkanlah dengan para ulama sebagaimana dulu generasi yang menyampaikan agama kepada kita Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Jubair, Abu Hurairah, Anas bin Malik itu dinamakan sigaru sahabah itu adalah merupakan ya artinya para pemuda yang mereka itu menimpa ilmu di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka masih berumur relatif muda, relatif kecil. Tetapi mereka adalah menjadi para ulama yang diambil ilmunya oleh para tabiin, rahimahullahu taala, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi mereka. Layaknya seorang bapak kepada anaknya bahkan melebihi tentunya saja kesayangan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada mereka. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu bin Umar kepada Abu Hurairah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abu Hurairah mendoakan Ibnu Abbas ada tiga sahabat yang didoakan langsung kan dengan masalah ilmu. Pertama Abdullah bin Abbas, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu fit ta'wil. Ya Allah, pakikan dia dalam agama dan alimkanlah dia di dalam masalah tafsir. Kemudian Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mendoakan Abu Hurairah agar tidak lupa setiap apa yang dia dengar darinya. Kemudian Anas ibnu Malik radhiyallahu taalaanhu didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan tiga hal. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah keturunannya. Anaknya melebihi 120 ya. Umurnya ada lebih dari 100 tahun. Kemudian hartanya melimpah luas. Anas ibnu Malik radhiyallahu taalaanhu, Dan hadisnya pun kuat. Hafalannya pun kuat, didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin baik, dekatkanlah anak kita dengan orang alim. Maka dianjurkan bagi para ibu ataupun para bapak dan kaum muslimin untuk berziarah kepada orang alim dikenalkan. Ini ulama, ini seorang alim. Kenalkan bagaimana kedudukan ilmunya, bagaimana tentang akhlaknya dan sebagainya. Ketika anak itu melihat bagaimana cara makan seorang alim, bagaimana ketika dia ngomong, bagaimana ketika dia dan seterusnya, seterusnya, maka akan menjadi keindahan bagi anaknya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan kami mempelajari akhlak dan mengambil akhlak dari para ulama melebihi dari yang lainnya. Ya. Ihwatu iman rahimakumullah. Ya. Ini diantara langkah-langkah yang sangat penting. Jadi langkah-langkah yang sangat penting. Dan yang sangat penting para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini saya meringkas saja walaupun banyak ciptakanlah kedamaian di rumah. Ciptakanlah hubungan yang baik antara ibu dengan suami ibu, antara bapak dengan istri bapak, antara kita dengan keluarga. Sebab suasana yang kondusif, suasana yang indah di keluarga akan menjadi indah bagi anak. Di mana rumah itu akan menjadi tempat tinggal anak kita, akan menjadi tempat kembali anak kita, akan menjadi tempat musyawarah, akan menjadi tempat keindahan bagi anak kita. Jangan diciptakan keburukan, jangan diciptakan pertengkaran, hisam di antara kita. Sebab kadang-kadang menjadi malapetaka bagi anak kita. Ciptakan kedamaian. Sehingga kalau terjadi cekcok umpamanya, sebab kita tidak mungkin tidak pernah seperti itu. Maka ciptakan bagaimana kita bermusyawarah sehingga anak memahami bagaimana cara bermusyawarah. Apabila terjadi perbedaan paham antara kita dengan istri ataupun istri dengan suami, maka bagaimana ciptakan bagaimana bermusyawarah sehingga anak kita itu hadir di situ dan kita melihat bagaimana bapak memberikan naungan kepada ibu naungan kepada istrinya, oh begini, kalau nanti saya jadi suami, kalau saya nanti jadi seorang bapak akan seperti ini. Kemudian dia akan melihat bagaimana seorang ibu bersikap kepada suami. Ciptakan bagaimana keindahan. Seorang anak akan mempelajari bagaimana seorang ibu apa menjamu bapaknya. Ketika bapaknya itu datang dari pekerjaan bagaimana seorang ibu menghadapinya, menyambutnya. Anak akan melihatnya. Bagaimana sendagurau-nya, Bagaimana bercumbuknya? Bagaimana tutur katanya? Bagaimana ketika dia menjawab? Nah, kalau suami senantiasa kasar, anaknya pun akan kasar. Maaf ya, kalau suaminya itu kasar, kamu, kata orang Sunda sia, dasar kamu dan seterusnya, maka anaknya pun akan seperti itu. Tidak mungkin anaknya tiba-tiba jadi lembut ketika bapaknya itu bersikap kasar kepada istrinya ibunya juga umpamanya ketika suaminya nang aset nyangangang kata orang Sunda dia langsung dia menjawab dengan keras maka anak-anaknya pun akan seperti itu ketika dia melihat orang lain dan berbicara dengan orang lain jadi ciptakan kebaikan itu ciptakan kedamaian ciptakan akhlak yang mulia oleh kita maka anak kita akan menjadi baik salah satu contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan membolehkan untuk kadang-kadang kita sholat berjamaah, sholat tatawu, kiamulail tidak apa-apa. Satu ketika kita berjamaah dengan istri dan anak, tetapi tidak boleh didawamkan, tidak boleh terus-menerus. Bahkan seorang bapak, seorang suami, dalam beberapa tempat kita disunahkan sholat tatawu, sholat ba'diyah ataupun kubliyah di rumah diajarkan. Nah ini adalah sebuah keindahan Ciptakan kebaikan itu di rumah. Pemenya kata-kata yang baik. Nah, para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kata orang Sunda, bahasakan tekudu meli. Bahasakan tidak usah kita beli. Kenapa kita tidak bisa indah menyeru istri kita? Kenapa kita tidak indah dalam menyeru suami kita? Kata-kata yang baik ketika datang, ketika pergi, ketika berbicara, kalau suami menghargai istrinya, menunggu pandangan istrinya, istrinya menunggu pandangan suaminya, meminta pandangan suaminya, bagaimana Pak kalau begini, bagaimana, dan seterusnya. Maka anak itu akan kondusif dan indah. Bahkan anak akan menjadi tenang ketika dia di rumahnya. Tetapi bagaimana para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit ramai. Anaknya tidak tenang di rumah. Anaknya tidak bisa untuk diam di rumah. Bahkan ketika dia keluar dari rumah akan bikin sensasi. Ya bikin wah, untuk mengapa merubah suasana rumah saya harus bikin sensasi. Karena kadang seperti itu anak. Karena kelakuan kita tidak baik, maka anak kadang-kadang bikin sensasi, bikin ribut, bikin sesuas, suasana yang bisa menjadikan kita perhatian kepada anak kita. Sangat banyak yang harus kita perhatikan. Tetapi waktu yang kita miliki sampai di sini, para ibu kaum muslimin di mana saja berada, barangkali itu poin-poin yang penting yang saya bisa sampaikan dari penjelasan ya firman Allah taala wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Allah taala